Barakallahu laka. Maka menikah targetnya ku anfusaku wa ahlikum nar. Bukan semata-mata menikah, tapi bagaimana menikah bisa bernilai ibadah yang melahirkan sakinah, mawadah, warahmah. Nikah itu sunnahku, maka barang siapa yang indahkan sunnahku bimakna pernikahan, maka dia termasuk umatku. Kalau tidak, tidak termasuk umatku. Maka menikahlah. Jangan takut rezeki. Menikah adalah perintah. Nikahkanlah orang-orang sendiri di antaramu. Kalau mereka khawatir akan rezeki, aku yang menjamin rezekinya. Tidak ada hukum yang tadinya haram menjadi halal kecuali satu, pernikahan. Maka menikahlah.